Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban wa barakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yarda Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Selanjutnya kita lanjutkan Di halaman 95 Babul mubtada'i wal khabari Bab mubtada dan khabar Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajurum as Haji Babul mubtada'i wal khabari Al-mubtada'u huwa ismul marfu'u al-'ari 'anil awamilil lafdhiyyati wal khabaru huwa ismul marfu'u al-musnadu ilayhi nahu qawlika Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani Wazzaiduna qa'imuna. Bab mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim marfu yang terbebas ya dari amil-amil lafaz. Dan khobar adalah isim marfu yang menjelaskan pada mubtada. Nah hukaulika seperti perkataanmu Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Wazaidani ko imani dua orang Zaid adalah orang yang berdiri. Wazaiduna ko imuna dan banyak Zaid adalah orang yang berdiri. Asyarhu penjelasan ba'da an faragal musannifu min zikril fa'ili wa na'ibil fa'ili syara'a fi zikril mubtada'i wal khabari. Setelah penulis menjelaskan tentang fa'il dan naibul fa'il, maka beliau memulai dalam menyebutkan bab mubtada dan khabar wa jama'ahuma fi babin wahidin li'annal al-khabara lazimun lil mubtada'i ghaliban dan beliau menggabungkan keduanya maksudnya mubtada dan khobar dalam bab dalam satu bab karena khobar itu lazim adanya dengan mubtada secara umum. Jadi kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Wa yushakkilu ma'ahu jumlatan ismiyatan dan mubtada khobar juga dinamakan jumlah ismiyah atau kalimat yang didahului oleh isim. Yusammar ruknul awwalu minha mubtada'an yang bagian pertama disebut mubtada li'anna jumlata tabtadi ubihi karena kalimat tersebut dimulai dengannya yaitu dengan mubtada. Wa yusamma ruknus minha khabaran dan bagian yang kedua dinamakan dengan khabar li'annahu yukhbiru bihi 'anil mubtada'i karena dengan khabar tersebut ya memberikan kabar atau memberikan berita tentang mubtada wal mubtada ta'rifuhu dan mubtada definisinya huwa ismul marfu'ul 'ari 'anil awamil lafdhiyah adalah isim marfu yang terbebas dari amil-amil lafaz. Wal khabaru ta'rifuhu dan khabar definisinya wal ismul marfu'u al musnadu ilal mubtada'i. Dia adalah isim marfu yang memberitakan tentang mubtada. Wa misaluhuma dan contoh dari keduanya yaitu mubtada dan khabar yaitu qaulun Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi semoga Allah ya salawat serta salam senantiasa tercurah kepadanya as-salatu nurun salat adalah cahaya akhrajahu muslimun anil harisi al-ash'ari ya hadis diriwayatkan oleh muslim dikeluarkan oleh muslim dari haris Al-Ash'ari Al-Ash'ari As-salatu nurun ya, Fas-salatu maka kata as-salah Yaitu mubtada'un Dia adalah mubtada' Liannahu ismun marfu'un khalin anil awamilil lafziyah Yaitu karena as-salatu itu isim marfu' dan dia kosong dari amil amil hafaz ya Sini ada catatan kaki yang kedua ihtaraza bihi minal makrun minal makrun uh, minal makru ya minal makrunu minal makruni ya bi'amili lafzi kal fi'li nahu qamatis salatu fala yuqalu fis salati mubtada'un bal yuqalu fa'ilun ya berhati-hatilah dari penulisan atau e, tentang amil lafaz seperti fiil. Ya, contohnya qamat as-salatu. Salat telah didirikan. Maka tidak dikatakan ya dalam kepada salat ya qamatis salatu. Maka tidak dikatakan as-salah itu mubtada bal yuqalu fa'ilun. Akan tetapi as-salah pada kata qamatis salatu as-salah di sana sebagai fa'il bagi qamat. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau uh, as-salatu nurun, as-salatu di sini mubtada. Ya. Adapun qamatis salah kalau as-salahnya di depan maka dia jadi mubtada. Ya. Yang ketiga uh, selanjutnya ya wa nurun ya nurun cahaya ya di sana i'rabnya adalah khabar li'annahu musnadun ilal mubtada'i karena dia memberitakan kondisi mubtada'nya wa tammat bihi fa al faidatu dan faidah sempurna karenanya ya karena ada khabar ini maka kalimatnya menjadi sempurna jika dikatakan as-salah saja maka tidak sempurna namun as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Maka sempurnalah kalimat tersebut. Wa hukmul mubtada'i wal khabari dan hukum mubtada dan khabar yaitu arrafu bil dhammati aw ma anha yaitu marfu dengan tanda domah atau yang menggantikannya yaitu karena tanda marfu itu tidak hanya domah ya bisa alif bisa waw dan seterusnya لأن الرفع إما أن يكون بضمة نحو قولك زيد قائم karena marfu bisa jadi dengan tanda domah seperti firman Allah Zaidun qaimun ya sini catatan kakinya Zaidun dia mubtadaun marfuun Zaid mubtada marfu wa alamatu rafihi adhamatu zahirah qaimun khabarul mubtada wa rafihi ad-dhammah. Yang kedua, wa imma an yakuna raf'u bil alif nahwu qaulika. Dan terkadang marfu dengan tanda alif seperti contoh az-zaidani qaimani. Sini ada catatan kakinya az-zaidani mubtada marfu. Wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Dia marfu dengan tanda alif karena isim musanna. Qaimani khabarun ya qaimani dia khabar marfu marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu anahu musanna sama juga. Selanjutnya wa imma an yakuna bil wawi nahu qaulika. Dan juga bisa marfu dengan tanda waw seperti contoh az-zaiduna qa'imuna banyak zaid berdiri. Sini ada catatan kaki az-zaiduna dia mubtadaun marfuun. Wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun sedangkan qa'imuna khabarun marfuun dia marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu. Demikian semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.